adalah tasri membuat syariat, membuat hukum. Membuat hukum. Seperti itu. Nah itu kan. Ada bab Quran terjemahan nggak? Kalau diterjemahkannya apa itu? Yang Ah? Yang dunia yang loh. Ah. Kemudian orang-orang kafir itu membuat tandingan bagi Rom. Oh, iya kan? Jelas. Buat tandingan, membuat tandingan tuh apa sih kalau Hah? Iya kalau ini ada petinju kelas bertahan ini tandingan itu loh. Ya kalau tinju nggak apa-apa nggak ada adu. Ini kan berarti ngadu dengan Allah kan. Kita buat Tuhan lain coba. Tuhan kan bukan Allah saja buat lain Tuhan. Yang anggota DPR lalu tanding. Ternyata menang anggota DPR Tuhannya karena hukum yang dipakai. Tapi begitu Allah kasih adab, mereka angkat tangan semuanya. Ketakuan kecil mereka itu tidak ada apa-apanya. Nah itu ya ya dilun ae ya ja'aluna lillahi adlan wa nadiro fi sifatihi wa af'alihi wa minha atasri. Karena dengan cara begitu berarti kita telah membuat tandingan-tandingan pada sifat Allah dan pekerjaan Allah. Ya sifat Allah. Sifat Allah yang wahdaniyah, yang esa itu tidak boleh dicampuri dan pekerjaannya membuat hukum itu mutlak hak Allah tidak boleh dicampuri oleh makhluknya di antaranya adalah hak taksri, hak membuat hukum, hak membuat undang-undang. Itu nggak boleh. Makanya kalau kemudian ada orang membuat undang-undang selain Allah, dia berarti sebagai tandingan bagi Allah. Nah, ketika kita memilih mereka, berarti kita telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Kafir, murtad. Kafir, murtad. Ya murtad karena dia sudah keluar dari Islam tapi masih sholat, masih puasa. Ini macam murtad yang berbahaya ketimbang murtad yang keluar dari Islam secara total karena mereka tidak akan nipu. Yang murtad yang sholat itu yang nipu. Yang nipu, yang sekarang makai ditipu. Para ustadz-ustadz hanya menipu itu kan akidah murjiah semua tertipu. Wah dia sholat itu kayak Hasmi no. apa tidak mengganggu kita sholat di Amerika juga antum sholat asal sholatnya nggak mukul presidennya nggak dilarang ya kan ya kan Bukan itu. Karena negara kafir, pemerintahan kafir itu ukurannya bukan dia ngejar-ngejar kita. Ya, sekedar dia tidak berhukum dan hukum Allah pun negara kafir, wajib diperangi. Karena nanti akan melakukan pasti kerusakan-kerusakan itu. Wa min hada tudrik ya akhi al-muslim anna nudum al-bashariyah al-mukhtari'ah min qawanini min qawanina wada'iyah apa ini? wa demokratiyah wa wastirokiyah wa suyu'iyah wa ghairi'a minad dolalat allati ma anzalallahu bi amin sultan. Nah, dengan tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh menjadikan orang-orang membuat aturan-aturan, hukum-hukum, undang-undang karena kalau kita menjadikan mereka seperti itu berarti telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dan antum semuanya sudah tahu, sudah jelas tidak boleh lagu lagi kalau orang yang berhukum dengan selain hukum Allah yang membuat itu kafir. Kafir, jangan ragu, ragu, ragu berarti antum akidahnya kafir, murtad karena hanya orang ragu. Seperti itu. Jelas, iya kan? Antum ada anggota DPR mentang-mentang abangnya nggak berani mengkafirkan murtad. Iya kan? Murtad. Jadi jangan karena saudaranya nggak berani, jelaskan. Jelaskan, Pak, Bapak murtad. Kenapa? Karena Bapak menjadi anggota DPR membuat undang-undang. Oh, saya murtad dia Oh, abis gitu saya mau tobat, mau keluar begitu. Walaupun mereka tetap kafir, walaupun nggak dikasih tahu, barangkali kalau kasih tahu dia mau tobat kan lumayan. Iya kan? Seperti itu. Walaupun kalau tidak dikasih tahu, tidak berarti dia tidak murtad, tetap murtad karena ini merupakan syirku dohir. Kupun dohir dia mau paham atau tidak paham, dia mau tahu perbuatannya itu telah mengkapirkan itu nggak ada urusan. Yang jelas mereka kapir Mereka kapir karena mereka telah menjadikan dirinya itu sebagai rob rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini kamu kalian mengetahui bahwa perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang diada-ada dari undang-undang buatan manusia yaitu Al-Qawanin Al-Wadiyah. Ya undang-undang yang di Anudum Al-Basariyah artinya undang-undang buatan manusia yang diada-ada itu. Ya, seperti ya itu tentang demokrasi, tentang sosialis, tentang komunis dan yang lain-lainnya lah yang dibuat oleh manusia itu merupakan kesesatan-kesesatan yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka membuat itu semuanya tanpa ada dalil tanpa ada kekuatan sedikit pun dan semuanya itu adalah merupakan kekafiran yang nyata wa kulua ya kuprun bawahun kayak kekafiran yang nyata jadi sosialis nasional itu kekafiran kita nggak boleh. Antum mendirikan persatuan umpama dasarnya paguyuban Pasundan kafir. Kafir. Karena bukan Islam itu. Antum mendirikan umpamanya orang Jawa, kejawen atau istilahnya kafir kalau kecuali dengan dasar Islam. Seperti itu antum hajatan tetapi memakai adat istiadat yang turun temurun dari itu buat ini kafir jadi kekafiran itu banyak nempel nempel di mana-mana orang sedang sholat pun juga bisa kafir sedang adan pun juga bisa kafir iya noblos jelas adat Allahu Akbar Allahu Akbar kafir muadinnya itu atau dia dalam artinya mengatakan oh berhukum dengan selain hukum Allah tidak apa-apa dalam artinya meyakini bahwa anggota DPR itu tidak kafir, itu kafir walaupun sedang sholat. Jadi tidak ada penghalang untuk membunuh orang sholat tidak boleh, boleh. Sedang sholat dibunuh boleh, sedang adan dibunuh boleh. Karena jelas adanya sudah adan palsu. Karena yang muadinya itu orang murtad, maka ketika adan tidak jadi penghalang. Lain dengan dulu ketika adan memang orangnya betul-betul muwahid sehingga ketika ada dengar adan berhenti dulu, tahan dulu. Setelah berhenti adan diserang karena di sana banyak mayoritas orang-orang kafir. Karena kalau kita bertahan nunggu orang Islam yang nggak dibunuh, yang nggak bisa bunuh orang Islam, eh, orang kafir. Maka boleh membunuh orang kafir pun kalau tidak mungkin bisa membunuh orang kafir. Jadi boleh membunuh orang muslim kalau tidak mungkin bisa membunuh orang kafir. Karena kadang orang Islamnya jadi kantamen, boleh dibunuh. Karena aslinya tidak membunuh orang Islamnya, tetapi orang kafirnya itu dilakukan para mujahid. Jadi nggak sembarangan. Cuma yang ngukurnya kafir, ya jelas keliru. Keliru orang tua kita ketika melawan Belanda oleh Belanda kan pemberontak, ya enggak? Iya. Pangeran Diponegoro pasti teroris, ya kan? <laughs> Siapa yang menilainya siapa? ya karena togu. Ya sama semuanya juga jangan heran nih. Masyarakat dasar goblok itu, apalagi Bupati Kuningan pura-pura sok membela ini tidak boleh dikubur di kampungnya. Juga Bupati Majalengka itu goblok semua tuh bocah. Nggak ngerti apa-apa, sok ngerti membela teroris. Eh apa namanya? Membela togut gitu loh. Teroris-teroris yang mana? Itu banyak yang lebih daripada teror itu. Teror itu apa sih? Itu yang ilegal login. Korupsi itu lebih teror lagi karena masyarakat Indonesia dibuat hancur. Kelaparan di mana-mana, banyak mati. Itu kan teror karena teror itu membuat goncang, membuat orang jadi takut. Itu teror. Seperti itu kalau buku baca buku baca buku anak lebih luas lagi arti teror itu. Seperti itu, ditolak itu karena khawatir kampung kita dicap teroris. Ya kalau nggak diteroris juga apa ente jamin masuk surga? Oh nggak juga kok. Ya lebih baik kampung teroris tapi mudah-mudahan masuk surga ya nggak. Jadi mereka itu pada nggak ngerti gitu loh. Mereka tidak meyakini Togut itu kafir ada jelas. Nah di sini pentingnya itu ya. Jadi mereka itu ketika membuat peraturan-peraturan manusia ya yang diambil dari aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang diambil dari aturan yang dibuat oleh pen, para penjajah itu Belanda ya. Demokrasi, sosialis, kemudian komunis. Itu adalah merupakan kesesatan yang tidak diturunkan oleh Allah dan mereka itu ketika membuat aturan-aturan itu tanpa ada mempunyai kekuatan. Artinya tanpa memiliki kekuatan mereka itu tidak berhak membuat aturan-aturan itu karena tidak ada dalil. Tidak ada burhan. Apa dasarnya kalau membuat peraturan? Kan nggak ada ketika manusia buat peraturan. Sekarang kalau umpamanya orang itu mati. Orang itu mati. Dan dia taat kepada aturan yang dibuat manusia. Nah manusia yang buat aturan bisa nggak menyelamatkan orang itu? Karena taat hukumnya. Bisa nggak? Ya. Jadi apa dasar mereka itu membuat aturan-aturan itu mereka tidak punya sultan tidak punya kekuatan membuat aturan-aturan itu. Dan ini adalah merupakan kufrun bawah, kekafiran yang nyata. Waktu drik aidon ana hukmat tawagit al-qaim bikatirim min buldanil muslimin ala hadihin nudum wa udwanun sorihun ala uluhiyatillahi ta'ala li khalqihi fi hadihil ardh Ya, ikhwan ya. Dan dengan demikian kita juga mengetahui bahwa hukum-hukum togut, ya hukum-hukum yang dipak yang dibuat oleh para togut itu, yang sekarang dipaksakan diterapkan ke dalam kehidupan kita, ya ikhwan ya, yang sekarang berjalan dan banyak bahkan hampir seluruh negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim pun juga memakai hukum-hukum buatan togut. Yang berjalan adalah hukum-hukum buatan tobut. Ya, buatan tobut. Ya, min buldanil muslimin. Ya. Nah, ini alaha, apa namanya? Alaha dihinudum wa udwanun sorihun. Dengan menjalankan peraturan yang dipakai, yang dijalankan oleh para togut, kemudian juga diikuti oleh masyarakatnya, itu merupakan permusuhan yang nyata. Sudah musuh yang nyata. Ya. Adwanun sorihun. Terhadap apa? Terhadap uluhiyatillahi ta'ala liholkihi bihadal ar. Jadi telah membuat permusuhan yang nyata yang dilakukan oleh makhluknya terhadap sifat-sifat atau ke uh, uluhiyatillah. Karena yang berhak diibadahi itu adalah Allah. Al-huluiyah itu kata-kata alihayalahu al-ma'la. Al-ma'lu artinya yang disembah, yang diibadahi. Berhukum dengan hukum Allah itu artinya beribadah kepada Allah. Maka ketika kita melaksanakan hukum buatan manusia berarti kita beribadah kepada manusia. Ah, ini kan merupakan musuh yang nyata bagi keilahan Allah yang berhak sebatu Allah menjadi musuh karena dia telah beribadah kepada makhluknya di muka bumi ini. Liholkihi fi adil ar di muka bumi ini. Dengan cara kita menggunakan hukum-hukum buatan togut, ini merupakan musuh yang nyata. Ini merupakan penentangan yang nyata terhadap uluhiyatillah. Artinya, peribadaan kepada manusia yang nyata sebagai tantangan atau musuh terhadap ibadah kepada Allah kepada Allah di muka bumi ini. Itu jelas. Jadi ketika kita mentaati aturan-aturan buatan manusia, berarti kita telah beribadah ke manusia sebagai penentang yang mestinya kita beribadah kepada Allah, Allah di muka bumi ini. Qala ta'ala huwallazi apa itu? Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Nah ini Ya, dialah yang di langit sebagai ilah dan di bumi juga sebagai ilah. Jadi tidak berhak kita untuk menjadikan ilah-ilah selain Allah. Yang atur langit siapa? Allah. Yang atur bumi juga Allah. Ya. Yang mengatur di langit adalah Allah. Yang mengatur di bumi juga Allah. Maka tidak boleh kita menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang ikut mengatur juga di bumi, di langit ini. Nah, itu. Itu Allah mengatakan demikian. Ae apa ini? Ae al aud bisa apa ini? Ae al aud sama wal ardalikal adu. Artinya melaku, berarti melakukan permusuhan baik di langit maupun di bumi. Di bumi. Apa di situ apa diartikan? Hah? Al-Ma'bud kan Oh, ini kurang ba ini. Ayat al-ma'bud bisa wal ardi dalika al-adu. Nah, ini yang kemarin anak agak susah juga membacanya itu. Nah, begini, jadi maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah fis sama dan juga ilah fil arad. Artinya Allah lah yang berhak disembah di langit maupun di bumi. Nah, kita jangan sampai melakukan permusuhan yang semestinya wajib mewajibkan bagi kaum muslimin ya untuk mempertahankan itu dengan beribadah semata-mata kepada Allah berarti mempertahankan menjaga keilahiaan Allah artinya yang berhak disembah hanya Allah semata-mata tidak boleh kepada yang lainnya wahada huwa makna nasru nasrullah hada huwa makna nasratullah inilah yang yang maksud arti menolong Allah ya menolong Allah ya al-madkur fi qolihi subhanahu wa taala in tansurullah yansurkum itu yang dimaksud jadi kita ini yang diwajibkan bagi kaum muslimin itu adalah menyembah Allah sebagai ilah di langit maupun sebagai ilah di bumi. Di bumi. Jangan sampai kita kemudian menjadikan ilah-ilah yang lain yang sebagai musuh karena kita wajib, karena wajib bagi kaum muslimin itu untuk mempertahankan keilahiaan Allah. Jadi artinya ini maksudnya adalah yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan intan surullah yang surkum. Kalau kalian itu menjaga Allah berarti eh, Allah akan menjaga kalian. Itu maksudnya yutlak ala hada syar'an al jihad fi sabilillah. Ya, jadi intan surullah yang surkum itu menjaga kewahdaniyati ke, niatilah ke, ke wahdaniyatillah subhanahu wa taala. Itu kita jaga bahwa Allah lah yang berhak yang membuat hukum. Itu harus dijaga. Hanya Allah yang membuat hukum. Tidak boleh kita berikan kepada manusia membuat hukum juga. Itu maksudnya kita membela Allah, maka Allah akan membela kita. Nah, wayutlak ala hada syar'an al-jihad fi sabilillah. Dan termasuk ya karena memang perintah ini secara muslak di dalamnya adalah jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah karena kalau karena jihad ini sebagai alat. Sebagai alat. Allah hanya menjadikan satu-satunya alat untuk menjaga termasuk untuk mempertahankan agar ibadah itu hanya milik Allah dengan jihad. Dengan jihad itu. Jihad fisabilillah. Fisabilillah. Tidak mungkin kita kalau dengan jihad bisa merubah itu. Dengan jihad. Kalau nggak dengan jihad, tidak akan bisa kita menggulingkan mereka. Nah itu, itu termasuk eh, apa namanya perintah dari syi'at jihad fi sabilillah. Jadi intan surullah artinya kita menjaga tian Allah, keuluhiyahan Allah supaya tidak diganggu oleh manusia. Oleh manusia itu. Dan itu termasuk juga jihad sabilillah karena memang tanpa jihad kita tidak mungkin bisa merubah tadi itu. Manusia akan terus membuat hukum, membuat aturan, maka dengan jihad kita melawan mereka untuk tidak melakukan itu baru bisa. Nah itu, karena dulu juga Rasulullah demikian. Sebelum datang Islam, orang-orang musyrik itu membuat aturan. Membuat aturan, membuat hukum yang dipakai oleh orang-orang musyrik dalam kehidupan mengatur ini, mengatur ini. Nah bisa dihancurkan dengan jihad. Kalau enggak, enggak bisa. Kita hanya teriak-teriak, apalagi hanya demo-demo. Malah dianggapnya itu sebagai bagian dari demokrasi. Semakin banyak demo, semakin matang demokrasinya. Inna Allah Ta'ala ana Inna Allah Ta'ala dona an khalqihi bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluknya kepada makhluknya artinya kalau makhluknya itu tidak mau berjihad tidak mau membela hak-hak Allah dalam membuat hukuman, Allah tidak membutuhkan mereka. Mereka mau kafir semua juga tidak akan merubah kehebatan Allah, tidak akan merubah keagungan Allah, tidak akan merubah kekuasaan Allah. Jadi ini justru sebetulnya untuk kita. Makanya dikatakan intan surullah yang surkum. Kalau kamu membela Allah artinya bahwa hak-hak Allah itu kamu pertahankan yang tidak boleh diganggu oleh manusia bahwa membuat hukum bahwa beribadah kepada bahwa ibadah itu hanya Allah itu kamu bisa mempertahankan untuk tidak diganggu oleh manusia nanti Allah akan menolong kamu wa yutlak ala hada syar'an al jihad fisabilillah termasuk ini eh, apa namanya eh, jihad di jalan Allah secara syar'i itu ya kita perintahkan demikian Inna Allah Ta'ala Guna anhol kihi dan Allah itu tidak membutuhkan manusia. Jadi itu semuanya untuk kita sendiri. Kita menggunakan aturan-aturan adalah kembali untuk kepentingan kita sendiri. Karena kalau kita tidak kembali kepada syariat Allah, akan hancur sendiri kita. Jadi jangan kita punya perasaan seakan-akan kalau kita kembali kepada seolah-olah kalau kita kembali kepada syariat Allah itu akan menolong Allah, Allah juga di, diuntungkan. Itu tidak demikian. Jadi itu untuk kepentingan kita. Kalau kita tidak melaksanakan syariat Islam, pasti hancur sendiri kita. Karena kita akan menjadi kafir. Orang kafir itu diadab di dunia, lebih dari itu akan diadab lebih dahsyat lagi di akhirat. Dan adab itu <laughs> tidak ada yang lebih besar kecuali kekafiran itu sendiri. Itu ikhwan. Qala ta'ala ya, ya ibadi innakum lan tablugu apa ini? Hah? Ya ya ibadi innakum lan tablugu dorri fatadurun fataduruni wa an tablugu naf'i fatanfa'uni hah? Hmm. Walan walantan walatan walan tablugu naf'i patan fauni ya kan jadi ini Allah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tidak membutuhkan kepada makhluknya artinya kalau seandainya kalian itu akan melakukan satu bahaya melakukan apa umpamanya antum umpamanya membuat hukum pokoknya kita tidak mau mentaati perintah Allah kita akan membuat hukum sendiri Kan kesannya seakan-akan kita akan membahayakan Allah ya kan? Karena kita sudah menandingi Allah itu tidak ada apa-apanya, tidak akan membahayakan Allah apa-apa. Kalau kita sudah tidak mau lagi berhukum dengan hukum Allah, Allah eh, apa yang kita lakukan sedikit pun tidak akan membahayakan Allah. Ya. Walan tablugu naf'i patan pauni dan juga tidak akan. Kalaupun kalian umpamanya memanfaatkan hukum Allah juga tidak memberikan manfaat bagi Allah. Hmm. Itu semuanya ada untuk kita. Antum taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak ada pengaruhnya bagi Allah apa-apa. Justru itu semua dikembalikan untuk kita. Untuk kita. Nah itu. Wa subhanahu wa ta'ala innama ibtalana fi hadhihi dunya bil kafirina fi'atan wahtiya Waktibaron lana. Nah, gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini dengan orang-orang kafir sebagai cobaan dan sebagai ujian bagi kita. Ya kan? Wa amarona bi jihadihim wa dab'ihim. Liya'lam subhanahu wa ta'ala. Liya'lama subhanahu wa ta'ala. Sodikol iman alladhi alladhi sayantasilu amruhu fil jihad min kadibin min kadibil iman al qaid anil jihad. Nah ini. Ya jadi Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita orang beriman ini. Jadi ketika itu anggota-anggota DPR itu kan orang-orang kafir kan? Ya kan? Iya. Orang-orang kafir. Nah, mereka itu oleh Allah dijadikan cobaan, dijadikan ujian bagi kita. Ya bagi kita itu di, sebagai ujian dan cobaan bagi kita dan memerintahkan kita untuk menjihadi mereka, untuk memerangi mereka. Ya. Untuk jihad melawan mereka, memerangi mereka. Nah, seperti itu. Buat apa? Agar Allah mengetahui ya orang-orang yang benar imannya yang itu akan tampak dalam ketaatannya terhadap perintah Allah dan orang-orang yang sebetulnya dusta imannya yang dia tidak mau berjihad. Seperti itu. Itu kaitannya nanti dengan itu karena tadi dikatakan oleh Allah intan surullah yang sukum itu juga termasuk di dalam hal ini adalah jihad fisabilillah di samping kita mempertahankan kewahdaniatan keuluhiaan Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan jihad kalau kita ngomong aja di depan anggota DPR tidak akan digubris. Dan anggota DPR terus akan merusak kewahdaniatan Allah, keuluh, keuluhiaan Allah. Mereka akan membuat aturan-aturan, akan membuat perundang-undangan, ya kan? Sehingga manusia nanti akan mentaati aturan-aturan itu semuanya. Nah, kita lalu Allah menjadikan mereka-mereka orang-orang kafir itu sebagai cobaan dan ujian untuk mengetahui di mana di antara kalian yang benar imannya yang itu akan tampak nanti kesetiaan mentaati perintah Allah untuk jihad melawan mereka. Dan juga untuk mengetahui siapa yang dusta imannya di antara kalian yang tidak mau melawan mereka itu. Anak udah melawan kalau anak. Kalau antum belum melawan kelihatannya. Anak kan dengan ceramah seperti di mana-mana kan udah jelas. Karena jihadnya ustadz itu dengan ucapan. Bukan dengan pedang. Kalau pedang itu nanti antum-antum yang terjun di medan perang. Ya itu kan Abdul Jihad Indallah Abdul Jihad Abdul Jihad Indal Imamil Jair Abdul Jihad Qaulul Ab Indal Imamil Jair Itu Kata Urwah kan begitu Ketika dia menyuruh anak menjadi pengacaranya Abu Dujana kan enggak ada orang mau dia yang dorong anak udah Ustadz antum yang pergi membela dia karena jihadnya antum itu dengan kau untuk membantah argumentasi jaksa-jaksa. Dan jihadnya kami dengan pedang. Iya, ada melawan hakim. Urwah melawan Togut, cuma dia kena tembak. Iya kan? Nah itu. Nah itu anak udah jihad ini. Anak ceramah di masjid-masjid juga tentang begini. Nah itu anak udah jihad. Sudah memenuhi perintah Allah insya Allah. Nah antum yang belum. <laughs> Nah, antum siap-siap kalau, karena kalau antum tidak mau jihad melawan mereka, tentu mereka tidak akan berubah. Dan tentu dikhawatirkan iman kalian ditolak. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka nasiro." Ini. Hah? Basiro. Hah? Basiro apa Nasiro? Basiro. Basiro, ini sini kurang titik ini. Ya kan, nggak ada titiknya kan? Iya, Basiro. Ya. Kami menjadikan sebagian dari kalian bagi sebagian yang lain sebagai fitnah. Maksudnya begitu, Allah jadikan orang kafir sebagai fitnah bagi orang beriman, orang muslim di kodak terus, syariatnya dihajar terus, dirobak terus pada hukum-hukum mereka ini agar memat, memicu dan memancing kita untuk melawan. Bersabarkah kalian? Hanya bersabar bukan antum duduk kan dilihat anggota DPR melakukan bukan begitu. Sabar di sini artinya menghajar. Sabar itu kreatif bukan sabar itu dijemin, bukan begitu. Ya kan? kan sabar itu kan ada tiga asobru ala maksiat asobru ala taatillah asobru ala maso alal masoib Asobru an maksiat. Sabar dari kemaksiatan itu artinya apabila ada kemaksiatan depan kita dihajar. Itu namanya sobar kemaksiatan. Bukan tangganya tiap hari masukin laki-laki tenang aja nonton. Itu sekongkol namanya. <laughs> Ini banyak yang biru. Anggota DPR membuat hukum biasa terus-terusan kita nonton. Itu bukan sabar. Itu bisa jadi kafir karena penonton gitu Bukan sabar yang begitu, karena sabar itu kreatif. Terus melakukan satu perubahan. Nah itu atas birun. Sabarkah kalian artinya terus kalian mampu melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang merusak keesaan Allah dalam hukum yang merusak bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Kan begitu. itu dihukumi nah itu atas birun wa kana rabbuka basiro dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Nah, seperti itu. Wa qala subhanahu wa ta'ala walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Nah, itu kan. Dan sesungguhnya kami menguji kalian itu hingga kami mengetahui orang-orang yang jihad di antara kalian dan orang-orang yang sahabat terus memerangi orang-orang kafir sampai mendapatkan kemenangan. Bukan kayak kita nonton aja begitu. Hanya anggota DP pada enak buat aturan-aturan merasa tidak ada yang melawan. Seperti itu. Maka yang betul-betul bisa melaksanakan ajaran Al-Quran itu ya Taliban dengan mujahid yang ada di Irak. Karena memang praktek betul mereka. Sehingga mereka ya kocar oh, kacir Hajar kemarin di kedubes Amerika di Irak, 100 sekian orang meninggal dunia. Waktu nah, antam di mereka pada goyah begitu. Coba, antum pun kalau melakukan seperti itu. Ledak, pum, pasti pada goyang semua, ya kan? Ini cerita ayat begitu, cerita ayat. ma'akudrotihi subhanahu wa ta'ala allati la yasuku piha ala ihlakil kafirina apa ini ala ihlakil kafirina bikun fayakun ya maka dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diragukan lagi dalam kemampuannya itu maka orang-orang kafir itu bisa hancur dengan kehendak Allah hancurlah orang kafir itu maksudnya Kan ketika Allah mengatakan kun payakun itu dalam artian juga hancur begitu tidak, tapi tetap ada proses. Prosesnya apa? Pakai perlawanan kita. Itu begitu maksudnya. Allah menjadikan bayi kun payakun bukan langsung meledak keluar dari ibunya sebentar aku <laughs> ya nanti ibunya meledak nanti ibunya meledak nggak bisa dioperasi lagi anaknya sebesar agung itu yang maksud kun payakun tetap ada proses itu yang maksud begitu. Ini juga begini. Ketika Allah menghancurkan orang-orang kafir, pemahamannya bentuknya melalui proses antum melawan mereka terus sengit tato tato tato tato tato nanti Allah akan menghendaki hancurlah orang kafir nanti orang kafir bisa hancur kalah dan menyerah seperti itu jadi dengan pun jadilah ya Allah tentu bisa tetapi proses kejadiannya tetap mengikuti aturan Allah yang dipakai itu. Ketika ketika bayi mulai dari air lalu pembuahan menjadi mudko, menjadi alako, menjadi uh, makhluk pasawaha, kemudian sempurna sempurna sampai sekian barulah lahir kun payakun jadilah anak itu. Begitu. Nah demikian. Demikian juga kita kun fayakun wa innama aroda subhanahu ikhtibaro sidki imanina karena Allah sebetulnya ingin menguji kebenaran iman kita itu dengan jihad kalau dengan sholat semua orang bisa sholat togut sholat enggak togut puasa enggak puasa tapi dengan jihad ini pasti Togut menolak karena Togut sendiri yang harus dijihadi. Pasti lawan. Jadi itu ukurannya dengan jihad. Dengan jihad. Dengan jihad. Memang kita kalau belum masuk ke wilayah jihad kayaknya gemeter, takut, takut aja. Tapi kalau sudah masuk hilang. Iya, anak kalau sudah ceramah itu nggak ada rasa takut. Kalau sedang ceramah itu nggak takut ditangkap, nggak takut ditembak, sedang aduh, <laughs> begitu. Karena sudah masuk dalam perangkat pertempuran. Begitu. Seperti itu. Walaupun akhirnya setelah berhenti ya namanya orang kan berpikir oh iya begini begini. Ya, itu bab lain. <laughs> antum ketika dia tuh pasti berani. Karena antum di luar terus wah begini wah begini. Coba kalau udah masuk, wah semangat sekali ingin mencari mana musuh hajar atau antum juga tertembak dari belakang karena antum tidak tahu kalau di, dikuntit oleh musuhnya nggak apa-apa antum hidup di dunia sengsara begini kan lebih baik kita di akhirat dengan mati syahid insya Allah ya jadi itu menguji menguji jadi artinya bahwa kita ketika ingin menjaga keesaan Allah dalam hukum dalam membuat perintah dan hukum itu artinya kita harus melakukan jihad melawan mereka agar mereka tidak terus-terusan melakukan hal seperti itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dalika walau ya dalika walau sya Allahu lana lantan soro minhum walakin liyabluwa liyabluwa ba'dukum bi ba'din." Yang demikian itu di sini walau sya, walau sya ini untuk menunjukkan adanya ketidakmungkinan. Artinya kalau tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya kan, maka akan terjadilah apa namanya suatu pertikaian di antara kalian itu. Ya, di antara kalian itu. Di antara mereka itu. Walakin liyabnuwakum ba'dukum ba'don akan tetapi untuk menguji di antara kalian atas uh, yang lainnya itu. Wa qala ta'ala wa man jahada fa inama yujahidu li nafsihi innallaha lagoniyun anil alamin. Ini ayat ini sama seperti dengan ayat Al-Hud ayat berapa itu ya? 18 sampai 19 ya. Al-Hud itu. Apa ini? Terjemahannya apa ini? Apa di situ? Dan barang siapa berjihad, sesungguhnya ia telah berjihad. Bukan, bukan ayat sebelumnya, ayat sebelumnya. Oh ini, demikianlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, misalnya menanglah orang-orang yang beriman hmm. Jadi orang-orang kafir, tetapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Iya. soro minhum walakin liyabluwa liyabluwa ba'dukum bibadin Itu untuk menguji ya Allah kalau menghendaki bisa memberikan kemenangan terhadap orang-orang orang-orang mukmin tapi kan ingin menguji ingin menguji sejauh mana kesabaran orang-orang beriman dalam berjihad untuk menjaga menolong keesaan Allah walaupun Allah kalau nggak ditolong bukan tidak ada apa-apanya kita ini tapi itu untuk kepentingan kita juga akhirnya kembalinya sebagaimana pada ayat berikutnya. Yaitu wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya berjihad untuk dirinya. Innallaha lagoniun anil alamin. Dan sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Seperti itu. Jadi jihad itu untuk kepentingan kalian, bukan untuk kepentingan Allah. Maka barang siapa berjihad, maka sungguhnya untuk dirinya, untuk manfaat dirinya, untuk ya, barokah untuk dirinya. Dan Allah tidak memerlukan itu semuanya. Antum mau berjiat, antum tidak berjiat, antum dibunuh apa, tidak ada pengaruhnya. Begitu. Jadi itu sebenarnya untuk menguji kita. Wahuna la Buddha ayubarriza likulli minna as-su'al at-tali. Nah disinilah ya eh, harus muncul pertanyaan pada setiap eh, dari setiap kita ya pertanyaan. Kaifa yata'atta linailil kiam biwajibil jihad wa nahnu fi hadal hal minad da'ab wa tafarruq wa qillatil haila. Nah, ya kan? Maka dengan tadi itu, karena yang tadi sudah menyinggung soal jihad. Ya soal jihad udah disinggung-singgung tadi. Nah sekarang pertanyaannya dari setiap kita mesti menunjuk apa me, me, memberikan pertanyaan, ya, memberikan pertanyaan, artinya bertanya. Ya bagaimana kita ya agar bisa uh, menjalankan perintah jihad ini atau bagaimana agar kita ini bisa berjihad sedangkan kita berada dalam keadaan seperti ini yaitu dalam keadaan lemah Wattafaruk dan dalam keadaan bercerai-berai sudah lemah juga terpecah belah ya kan? Umat Islam itu kan nggak nyatu, terpecah belah, sudah lemah, berpecah belah, berpecah belah. Wakilatul hailah dan juga kelemahan dayanya, ke, ke, ke kelemahan ya daya upaya umat muslim ini lemah sekali. Hah? Itu apa tuh? Ini dana dan kekuatan. Ah, iyalah daya, upaya dan semuanya itu juga lemah. Orang Islam itu miskin ya kan. Makanya kalau kita perang pasti kaya. Kayak mujahid di Somalia itu kan. Dia merampas kapal-kapal asing 3 juta dolar, sekian miliar dolar. Makanya dia bisa beli senjata, bisa menggulingkan pemerintahannya. Nah, kita apa yang dimiliki? Mereka pada latihan di mana-mana tuh anak punya CD-nya itu. Mereka perang ininya tuh pelornya itu di dua-dua itu merenteng sekali. Karena lihat yang di Filipina juga begitu. Beren begitu, mujahid kita nggak ada. Pisang. Pisang yang dimakan untuk kerak. Yang dipanggul itu. Akhirnya masuk ke dalam perutnya sendiri seperti itu itu ajar bahkan dia bisa menembakkan rudal ketika ada pesawat presidennya landas di airportnya itu dan membunuh tentara-tentara bayaran salibis yang datang dari Ethiopia dan lain sebagainya karena punya dana al khaila punya upaya dana eh, daya dan upaya itu yang masuk dalam itu dana seperti itu nah ini bagaimana dalam kondisi seperti ini agar bisa melaksanakan jihad tadi itu Wal jawab huwa qauluhu ta'ala. Maka jawabannya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullaha wa rasulahu wala wala tanaza'u fatafsalu fatafsalu fatadhabat rihukum. Hah? Iya. Fatadhabat rihukum wasbiru innallaha ma'asobirin. Ini jawabannya begini. Nah, jadi taatlah kepada Allah. Kalian untuk tetap taat. Artinya kita tetap istiqomah dengan perintah-perintah Allah. Jangan ada yang melanggar, ya, berbuat maksiat. Terus istiqomah taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan jangan kalian berselisih, bercerai-berai. Harus kembali satu dalam genggaman tauhid yang benar karena kalau kita bercerai, patap salu akan mengalami kegagal, kegagalan. Fatadhabat li hukum dan kehebatan kalian akan dicabut oleh Allah. Kalian bentrok begini begini begini, sudah tidak ada pengaruhnya di hadapan musuh, ya enggak? Kan begitu kan orang kalau sedang cekcok kan jadi jadi lemah kan. Tidak akan tidak akan mampu menghadapi musuhnya, betul nggak? Nah, contohnya nih anak kalau kasih contoh antum satu orang menghadapi dua orang. Dua orangnya cekcok. Nah, antum lihat dia lemah nggak? Hmm. Lemah, nggak ingat kepada antum. Kalau dikeprok dua-duanya udah hancur. Karena dia tidak sedang konsentrasi. Hilang wibawanya di hadapan musuh itu. Ya, kata dahabat hukum. Jadi pengaruh wibawa kita itu di hadapan musuh dicabut oleh Allah. Hilang akibat kita banyak berselisih. Makanya tidak boleh berselisih. Maka wasbiru sabar. Sabar, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan terus meningkatkan perlawanan kepada orang-orang kafir. Tidak boleh lengah, tidak boleh turun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa qaluhu ta'ala wa lahum mastata'tum min quwwatin. Juga kalian harus menyiapkan apa yang bisa kalian siapkan dari persenjataan, dari ekonomi apa itu. Nah itu harus ini. Ya enggak? Harus antum menjadi pengusaha-pengusaha yang kaya sehingga antum bisa memberikan dengan kekayaannya itu. Nah ini semuanya lemah di kita itu ya terutama karena memang tidak perang. Kalau perang nanti kan banyak harta-harta gunimah itu kan kita rampok itu yang kaya-kaya uangnya untuk beli senjata tapi banyak apa namanya maklar-maklar senjata luar negeri nepon gimana bos kurang senjata enggak oh ya kirim kan gitu kan duda yang model-model kian dikirim kirim uang karena ada kalau orang bisnis itu tidak memperhatikan kita sedang perang yang penting dapat untung dia jual ke muslim gitu kita siap rudal yang sebesar pohon kelapa kita simpan uh, udah punya begitu kita punya wilayah ada macam-macam tembakan satu blok rudal leduang udah kabur semuanya ya kan seperti ini kalau nggak begitu kita nggak akan ada ceritanya orang kafir tahu-tahu langsung menyerah silahkan Anda kalau mau melaksanakan syariat Islam. nggak ada itu. Orang kafir bagaimana menyerah begitu. Jadi mereka terus ditaklukkan. Bukan nunggu dia takluk sendiri. nggak ada riwayatnya. Nah, wakola Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama yajibu al-isti'dan lil jihad bi bi'ida'il quwwa wa ribatil khail fi waqti sukutihi lil ajaz. Nah, di sini maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, sebagaimana diwajibkan beristi'dad, ya, isti'dad itu mempersiapkan ya, mempersiapkan segala apa saja ya untuk jihad ini dengan iqdad ya kekuatan, ya kekuatan termasuk ya jamaahnya, pasukannya waribatul khoel persenjataannya. Dulu kan mereka kuda, sekarang kan enggak. Maksudnya dengan ya persenjataan nanti ya apa namanya rudal kayak mortir kayak apa itu harus miliki itu Di waktu sukutihi lil ajaz pak Inau malayati wajib ilabi bi'i wajib dalam kondisi seperti ini kita kan dalam keadaan sedang lemah ya kan itu menyusun kekuatan. Menyusun kekuatan dalam keadaan seperti sedang lemah seperti ini. Kekuatan disiapkan. Karena kan kata masih kata beliau, kita ini dalam keadaan sudah lemah, terpecah belah, maka persiapan yang harus kita lakukan adalah tarbiyatul jasadiyah dan tarbiyatul imaniyah. Jasadiyah itu ya membela fisik, dan ketika membina visi itu kan membutuhkan dana, latihan tembak menembak, ya, kecakapan dalam menembak kayak mujahid-mujahid di Irak itu menembak kepala itu betul-betul tepat, cepat, duar, lepas, mati. Ya kan? Harus itu harus canggih seperti itu. Nah kalau kita nggak latihan latihan, begitu praktek pegang senjata udah geget meter bukan nembak musuh malah nembak komandannya sendiri Itu. Kenapa kita harus mempersiapkan ida dan persiapan? Karena kewajiban ini tidak akan sempurna tanpa kewajiban itu sendiri. Artinya kewajiban berjihad tidak akan sempurna tanpa didukung dengan peralatan dan persiapan yang matang. Itu kan di Amerika tuh kan misalnya dia hengkang keluar dari Irak kan para mujahid-mujahid di sana gitu menembak snipernya itu dia bisa masuk meletakkan bahan peledak di bawah top begitu truknya jeng, tinggal pejet remote tung habis mati <laughs> begitu habis nggak kuat menghadapi seperti itu ya kan nah itu itu dipersiapkan kita ini ya antum harus banyak latihan itu itu latihan karena yang itu penting juga latihan latihan itu tidak akan sempurna. Jihad itu tidak akan sempurna. Artinya tidak akan jalan tanpa didukung oleh persiapan dan persenjataan yang mendukung. Nah, pemikiran di sini kurang kita. Kita ini kalau sudah ngaji begini, pemikiran kita lemah, tidak mengembang jalan usahanya. Jalan usahanya hanya sekedar jual poser Poser apa namanya? Voucher. yang untungnya berapa perak? antum harus melumbang. Itu sih bagus juga lumayan daripada antum nggak makan kan mending bisa makan tapi dikembangkan usahanya apa gitu kayak kayak Osama bin Laden kan ayah itu makanya ketika senjata pemusnah hilang mereka khawatir jangan-jangan dibeli sama Osama wah gawat kita kalau dihajar oleh mereka kalau antum nggak punya uang, ah, nggak ada yang ditakuti. Nggak bisa beli senjata apa-apa, senjata hilang juga paling-paling tetap ada di tempat. Habis mau beli juga nggak punya uang. Ya itu Fani. Ini gitu itu udah kelihatan lemah kita ini. Pajawabu soal asabi kuwa anal kiam biwajibil jihad bahwa jawaban pertanyaan yang lalu adalah bahwa untuk melaksanakan kewajiban jihad ya itu bisa datang, bisa muncul dengan persiapan. Ya ta'ata bil i'dad dengan persiapan. Karena kewajiban jihad ini tidak akan ada nilainya kalau tidak persiapan. Karena kan jihad sudah wajib. Tapi karena kita tidak melakukan persiapan, maka kewajiban kita jihad tidak ada nilainya, tidak sempurna. Bagaimana kita akan berjihad? Belum siap, Lari aja masih gontai. Orang goteng nggak usah dikejar, nanti jatuh sendiri. Nah ini, ini yang kurang antum. Nah, suka latihan nggak Ivan Ivan? Gimana latihannya? naik naik gunung nanti antum koprol dari atas gunung iya Ya antum sekarang pikirkan kalau kondisi antum semacam itu, antum mampu nggak menghadapi togut itu? Iya, kalau begitu apa yang antum pikirkan? Mau jihad, mau jihad, memikirkan aja udah kalah. Iya kan? Nah ini, jadi hanya kita hanya cuma cerita, dongeng aja. Seperti itu. Iya harus. Tanya. Harus dengan iqdad. Ya bil iqdad. Dalikal iqdad alladhi ja'alahu taala burkonan bainal mu'minina wal munafi fi qawlihi ta'ala. Nah, kita harus dengan idat karena Allah menjadikan idat itu untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Nanti begitu, itu akan bisa diketahui. Jadi dahulu nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan di antara pengikutnya itu untuk benar-benar yang taat kepada Nabi atau yang ada munafik. Makanya pengikut Nabi bersih semuanya, nggak ada yang kotor. Karena udah dites dengan jihad, dengan pertempuran itu nggak ada yang nggak benar. Nah itu dibuat seperti itu dengan jihad, dibuat dengan jihad untuk membedakan ya purkonan bainal mukmini wal munafiki ya untuk membedakan atau dengan jihad karena orang munafik bisa sholat ya nggak? Bisa puasa, bisa haji. Bahkan orang munafik kalau sholatnya siang, uh, betul-betul khusyuk. Wah, sehingga antum pada, waduh, kita salah menduga ini. Ternyata ikhwan yang satu ini ternyata betul-betul soleh. Padahal dia itu sedang menipu kalian supaya kalian gak curiga. Ya kan? Coba suruh perang. Waduh, badan saya pada gak enak. <laughs> badan saya sakit saya izin dulu Pak Komandan ya udah nggak apa-apa padahal dia tuh munafik nggak mau jihad nah itu ketahuan ketahuan itu membedakannya dengan jihad makanya Allah untuk membedakan ini orang beriman iman e, bener imannya ini orang beriman ternyata pasul imannya itu dengan jihad dalam rangka untuk membela Allah tanpa itu tidak bisa tanpa jihad orang-orang akan tetap membuat hukum sebagai tandingan bagi Allah Nah itu. Ya, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau aradu al-khuruj la'addu lahu uddatan walakin karri Allahu apa ini? kari Allahu tigo ahum. Apa ini? Hah? Wal awalakin Allahu biasa hum ah, apa ini anak biasa hum oh ibda um tak ta apa ini biasa hum fasabatahum wakila wakila wakilak udu ma'al qaidin apa itu sebenarnya dan sekiranya mereka mau berangkat tentulah mereka menyiapkan persiap, hmm. persiapan untuk keberangkatan itu tetapi Allah tidak menyukai dia kayak orang-orang yang asal berangkat saja hmm. tanpa persiap persiapan. tanpa persiapan nah itulah itu kan mujahidnya orang-orang munafik makanya orang munafik ketika mau jihad tidak perlu persiapan kenapa karena orang munafik itu tahu kalau kalah akan menyatu dengan dengan dengan togut atau dengan musuhnya itu itu Makanya Allah nggak suka ada orang jihad tetapi tidak mempersiapkan diri itu nggak suka. Allah tidak suka mempersiapkan diri. Maka udah udah duduk aja kamu dengan orang-orang yang duduk itu nggak usah ikut-ikutan jihad ngapain itu. Nanti antum akan dibuat seperti itu oleh Allah kalau antum nggak persiapan persiapan terus. Rame-rame jihad, dokter jihad, dokter jihad. Cara memegang senjata aja belum tahu. Mau dikirim kemana, mau apa. Orang ketika dikirim ke medan tempur tuh udah siap pakai, bukan siap dilatih. Sudah <laughs> sudah nggak ada waktunya melatih orang sedang tempur dilatih. Walau adapun latihan sedang tempur itu latihan yang sifatnya untuk me, istilahnya untuk melancarkan, ya kan, untuk meluruskan otot-otot yang belum ini. Itu saja bukan latihan dari yang tidak bisa sampai bisa kehabisan ditembak dulu sama. Nah itu. Jadi persiapannya sudah jauh sebelumnya. Para mujahid-mujahid sebelum masuk Irak itu sudah siap. Sudah mempersiapkan diri. Nah kemudian latihan ya kayak mau orang mau main bola, Kan ada tuh yang pemanasan. Itu untuk pemanasan saja latihannya. Bukan orang nol nggak tahu main bola langsung langsung lapangan. <laughs> Latihan. ya jelas kalah kalau diadu. Orang-orang yang canggih-canggih pintar main bola membawa bola itu pada sempoyong. <laughs> Akhirnya bukan bola yang ditendang, kaki orang yang ditendang. Akhirnya diprit oleh wasit malah dikeluarin. Itu, jadi latihannya udah jauh-jauh sebelumnya karena Allah membenci, ya kan? Eh, eh, eh, karihallahu karihallahun bi'ata'um ya kan bi'ata'um jadi pengutusan mereka fasabat ta'um wakila eh, wakobla eh, wakila uqudu ma'al qaidin jadi mereka keluar ya tetapi tidak mempersiapkan diri dan Allah tidak suka yang sedemikian dan itu jihadnya orang-orang munafik karena orang munafik tahu kalau kalah dia akan menyatu dengan musuh seperti itu. Nggak suka, makanya kita persiapan dulu. Jangan kita kapan ini musuh datang. Jangan. Musuh sudah siap, sudah ada di sekitar kita. Iya kan? Sudah ada di sekitar kita musuh ini, nggak usah dinunggu-nunggu lagi. Persoalannya antumnya sudah siap belum? Karena jihad itu adalah rahmat. Itu dalam surat nomor 217. Coba dibaca itu mana? Surat 217. Hah? 217 ayat 217 Al-Baqarah. Mana baca? Mana Qur'annya? Hah? Itu apa bunyinya itu? Terus Terus kan jangan itu di awal surat. Al-Baqarah 217. Kita Eh? Orang-orang berjari itu mencari kawan. Aduh, anak terjemahannya nggak paham Arabnya. Ya mutar rahmatallah itu ayat itu. Artinya jihad itu rahmat. Rahmat itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang nggak siap menerima rahmat. Yang harus betul-betul menerima siap yaitu orang mujahid yang sudah siap dengan persiapannya untuk bertempur. Makanya kita nggak pernah diturunkan oleh Allah karena belum nggak pada siap. <laughs> ya kan? Cuma kadang-kadang mentang aja siap dulu, nanti musuh pada datang bawa bedog, bawa, brand begitu, hantu kelabakan. <laughs> Nah itu Wahadal i'dad al-wajib wa maudu'u hadhihi risalah. Nah ini ya persiapan yang wajib ini itu adalah tema daripada risalah ini atau kajian kita sekarang ini yaitu risalah risalatul umdah bi i'dadil uddah. Syatul umdah dalam mempersiapkan persiapan. Makanya kitab ini akan menjelaskan kepada kita tentang mekanisme jihad dan segala persoalannya yang berkaitan dengan jihad termasuk dalam atur, mengatur antara seorang anak buah terhadap amirnya itu akan diatur termasuk bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang tidak mengakui jihad soal begini gitu akan dibantah semuanya dalam kitab ini nah, ini ini selalu umdah wal i'dad lil jihad yubda bitakwini jamaatihi ya, jamaatin muslimatin kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan idat untuk jihad itu dimulai dengan pembentukan jamaatul muslimin. Nah, ini anak sedang membentuk. Jadi antum tuh ngaji dengan anak ini jangan ngaji kayak biasa-biasa datang cengengesan jangan begitu. <laughs> Harus tegas, badannya tegap. Polisi juga takut. Antum polisi tuh kelihat anak tuh takut. Iya. iya. Kambing begitu dia nggak berani sendiri dia sendiri dia berani kalau banyak. oh, Wajar anak kecil juga kalau banyak berani. <laughs> gitu pak. Anak alhamdulillah sekarang ada keberanian. Iya, karena mengerti. Kan kita dididik oleh sholat Allahu Akbar, ya kan? Itu untuk mendidik kita bahwa selain Allah tuh kecil, tidak ada yang perlu ditakuti. Ya kan? Itu makanya kalau sholat tuh dipahami, jangan Allah wakbar nggak ngerti tujuan itu. Ini sholat-sholat orang munafik yang gitu. Ya kan? Kan jelas sholat itu wa akimi sholat ina sholat tanha anil faksa iwal mungkar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ada nggak bahas selain Allah? Kalau tidak ada, kenapa kalian takut? Ya kan? Gitu dong. Iya. Orang lihat anak pakai helm, nggak takut begitu dibuka, oh dupo, <laughs> Sudah nggak wajah anak udah tahu begitu kan enak kalau ada mau aneh. begitu. Aku. Aduh, Mumin tuh mantap, jangan punya plenyot kayak salapi pakai baju setengah betis kunyang konyong itu nggak bener sifat seperti itu loyo begitu. Harus tegas sebagai mujahid itu. Kecuali sesama muwahid baru kita pas sama orang kafir tegas. Arah kamu gitu dong. Terserah mereka bohong kasar, ini nggak apa-apa memang harus dikasari. Mereka kafir kenapa dinilai nanti kalau ingin ada lembut setelah saat Islam ini tegak kalau kita lembek nanti diinjak-injak ya kan jadi jangan hiraukan itu dulu Perang dulu. Rasulullah kan perang. Nggak kayak kita nggak perang-perang. Nah itu. Jadi bentuk jemaatul muslimin. Dibina. Ini banyak. Minta ke anak juga yang di, di Jakarta juga minta ke anak ikhwan-ikhwan. Tanpa harus punya nama kita bina aja dua-dua lari muter-muter dari petukangan ke Bintaro ida pakai pipan juga tong tong tong itu begitu udah siapkan aja siap tempur nanti kapan komando turun gitu udah mereka udah kayak di guha-guha <laughs> tinggal kena pak tung tung tung begitu kayak kayak antu begitu batunya pada <laughs> batunya pada bocor udah nggak pada kayak nggak jalan nah itu jangan sampai terjadi harus itu persiapan persiapan ya terutama juga persiapan jalan yang ini dan seterusnya lari dan seterusnya. Ya, Pak ya. Sebagaimana firman uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana amurukum bi khamsin." Allah amaronia bihinna, ya kan? Ana amar, amarukum bi khamsin. Saya perintahkan kepada kalian lima perkara. Allah amaroni dan Allah perintahkan aku lima perkara itu juga. Yang pertama al-jamaah. Itu jamaah, dibina dulu. Karena musuh juga dia punya jamaah. Jamaah yang rapat barisannya, yang betul-betul kokoh kalbunyan yasuddu baduhum ba'dhum. Seperti bangun yang yang satu sama lain saling menopang. Sehingga kokoh walaupun gempa dia tetap tengger. Bukan kayak bangunan-bangunan yang kena angin puting beliung aja pada nyebar kemana-mana. Gitu. Kokoh mendapat apapun kayak Taliban, kayak Al-Qaeda itu kan gua habis-habis sampai mereka habis-habisan harta. Makanya ekonomi mereka kan anjlok semuanya. Habis, nggak kuat menghadapi Taliban. Bahkan ditantang untuk berapa kali perputaran minggu mereka nggak bisa menjawab. Itu. Itu. Dan mereka diakui betul oleh komandan-komandan. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan Taliban kecuali kita berdiplomasi dengan mereka. Kalau berperang begini habis gitu. Itu kekuatan dunia sudah dilibatkan NATO segala macam yang canggih-canggih menghadapi mujahid nggak ada apa-apanya. Itu karena teruji. Seperti itu ya. Itu bil jamaah pertama kali berjamaah. Ya, biasanya jamaah itu kan ada amirnya, ada amir. Bahkan jamaah tanpa amir kan kita mau bepergian bertiga aja harus ada amir. Kenapa? Supaya kalau ada perselisihan bisa disatukan dengan amir itu. Kalau tidak nanti membela pendapat masing-masing. Karena amir itu untuk menyatukan perbedaan pendapat. Maka jelas ada. Maka di sini ada kalimatnya wasam'i mendengarkan mendengarkan perintah amir. Selama amir itu atiullah wa atiur rasul. Tunduk taat kan gitu. Wa dan taat wal hijroh. Nah hijroh ini kan nggak mungkin bisa hijroh kita mau hijroh kemana. Nah di sini pengertian hijroh ini ada sebuah pembinaan dulu. Dibina. Sekarang mau hijrah kemana antum? Kan nggak bisa. Dibina itu dilatih dulu sampai aja bisa melakukan perlawanan dan akhirnya kita punya wilayah tempat tinggal kita khusus yang terbersihkan oleh musuh-musuh yang sudah kita usir. Begitu. Makanya al-hijrah itu ada dua, al-hijrah ilallah wal hijrah ila rasul. Itu yang perlu dibina. Dibina. Karena sekarang kita nggak bisa hijrah kemana, kecuali melakukan perlawanan. Dan untuk bisa melawan, harus ada kekuatan hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Begitu kan. Kan begitu, Taliban juga kan nggak hijrah ke pinggir laut sana kan nggak di negara sendiri dia perang tempur sampai hanya dia menguasai dihajar tapi dia tetap bisa ini sehingga dia bisa menyelamatkan teman-temannya yang diculik, yang dihukum karena ketika dibawa bisa menempatkan ke daerahnya. Dan musuh tidak mungkin masuk kecuali di Ruda. Nah, kalau antum nggak punya wilayah, menyulik teman antum yang dipenjara dimasukkan ke kontrakan. <laughs> Langsung Pak RT-nya, aduh saya tidak mau ini, cuma saya dipakai gini-gini kan ditangkap lagi sama togut orang menyelamatkan teman ke kontrakan punya wilayah lima tahun Hah? lima tahun Hah? lima tahun lima tahun gitu nggak bisa kalau Taliban bisa dia pergi ke Pakistan yang teman-temannya itu dipenjara, diculik, dikeluarkan, dimasukkan ke tempatnya dia. Musuh nggak bisa ngejar, ngejar direbak karena punya wilayah. Antum nggak punya. Teman antum di penjara dibiarkan di penjara. Kalau mau diculik mau taruh di mana? Di kontrakan. Ketahuan. Langsung besok-besok paginya polisi udah pada nongkrong aja. Apalagi kontrakannya pintunya satu depan doang. Udah dijaga dari belakang, tinggal dari belakang. Wih, udah itu. Lemah kita ini. Lemah nggak punya apa. Ya. Wal hijrah wal jihad. Nah ini jihad. Jadi jihad ini lalu proses membentuk jamaah yang kokoh, yang istiqomah, taat kepada peraturan-peraturan. Ya kan, hijrah, akhirnya sudah mempersiapkan diri, baru bertempur jihad. patorikul nah. jihad yubda bitakwini jama'atin minal mu'minina biwujudil jihad yadu'una ghairahum lil qiyam biha. Nah, kemudian uh, metode jihad, ya metode jihad salah satunya dimulai dengan apa? Dengan pembentukan jamaah. Jadi kita ini ngaji ini di samping kita untuk kelabul ilmi biar antum paham apa yang dilakukan kita ketika jihad itu paham dengan dalil-dalilnya itu itu salah satu pembentukan kekuatan. Seperti itu, latihan, latihan, latihan. Kita nggak usah banyak teriak-teriak, nggak usah. Om kita belum ada apa-apa teriak-teriak nanti. Nah itu, ya kan? Minal mukminin jamaah dari orang-orang beriman. Ini beriman yang berimannya tidak asal iman-imanan, iman supaya dia kokoh. Kan banyak sekarang para mujahid yang kelimpungan, yang pada ragu, ya, ya. karena nggak ada imannya. Bahkan tahu dari itu setelah ditangkap di penjara. Banyak itu karena saking para bodohnya. Nah itu. Minal mu'minina biwujubil jihad dengan wajibnya berjihad yaitu mengajak yang lainnya untuk melakukan jihad ini tadi ngajak nah. Ajak teman-teman kita bina seperti itu agar kekuatan ini bertambah ya mengajak yang lainnya untuk melaksanakan kewajiban ini yaitu kewajiban ji, jihad. Wa ilmu mu'minina alal kita dan lalu kita kobarkan kepada orang-orang beriman untuk bertempur. Kan begitu kalau sudah kita punya pasukan itu. Bahkan kita membuat satu cara yang dengan cara itu akhirnya kita seolah-olah diwajibkan untuk menyerang atau sebagai bukti bahwa kita wajib menyerang itu dulu begitu untuk bisa menciptakan pertempuran, membuat satu masalah yang akhirnya kita berhak untuk menghancurkan itu pada dibuat direkayasa supaya kita punya hak untuk bisa menyerang e, e, masuk ke wilayah musuh. Begitu. Dulu tuh pakainya udah udah kuat jadi pakainya cipa apa namanya jihad hujumi langsung menyerang menyerang cari operasi sana itu makanya kan pernah membentang apa apa namanya imperium Islam itu dari barat sampai timur banyak negara-negara yang dikuasai Islam itu dari Andalus sampai Cina daratan sehingga banyak sahabat yang mati di Cina di mana itu karena dulu memang wilayah kita enak kalau luas kita mau pergi kemanapun tidak ada sulit mau kawin dengan orang Hong Kong enak <laughs> hanya kita enak itulah rahmat kan sekarang antum mau panggil anak Hongkong pakai visa. Antum <laughs> nggak boleh buat rumah di sana, ah, macam-macam berat. Nah itulah rugi kita. Nggak bisa menikmati dunia dengan sepul mungkin, sesempurna mungkin. Rugi karena kita tidak menegakkan syarat Islam. Kita kawin dengan orang Amerika tidak ada kesulitan. Jadi nikmat dunia ini betul-betul sudah kita rasakan. Ketika Allah panggil pergi ke akhirat, ikhlas karena dunia sudah dirasakan semua. Ya kan? Enak kan? Nah, kalau sekarang kan antum nggak pada ikhlas kalau mati. <laughs> Walaupun antum tidak akan mendapatkan dunia, tapi kalau diajak mati nggak pada mau gitu loh. Lebih baik hidup di dunia walaupun sengsara. <laughs> Hari Haridil mu'minina alal kita kobarkan semangat jihad kepada kaum muslimin. Dan itu bisa terjadi kepada ikhwan-ikhwan yang telah terbina. Yang telah tersiapkan dengan persiapan-persiapan yang matang. Kalau kepada orang kafir gitu enggak ada itu. Wa yu'iduna lil amri apa ini? Uddatahu <clears throat> ya. Uddatahu ala khairin ala khairi wajin mustata. Maka kita harus mempersiapkan perintah ini ya Ya, dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita harus mempersiapkan idat ini. Mempersiapkan idat ini, mempersiapkan untuk melaksanakan perintah mempersiapkan idat. Perintah ya. Mempersiapkan perintah untuk idat dengan sebaik-baik mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Mustafa yang yang mampu kita lakukan. Wal i'dad lil jihad naw'ani madi wa imani. Dan jihad untuk jihad itu yang tadi anak pernah singgung yaitu ada dua al, imani dan jasadi. Jadi imannya juga harus diperkokoh. Ketangguhan keimanannya itu para mujahid-mujahid itu seperti itu. amal i'dadi al-madi bahwa i'dadun fil fil apa ini? Ini apa ini? Ya fil mahuri al al akom apa ini? Atau mahurun al kam maksudnya al-mahur al-qam al itu alkimi maksudnya uh, itu tadi jadi seperti harta harus kita kumpulkan dengan jumlah yang besar karena kan untuk membeli peralatan-peralatan perang itu kan mahal ya kan yang anak lihat kan pada mujahid mujahid itu kan pelornya itu tuh segini-gini itu kan panjang dada tuh berlipat-lipat sehingga dalam pertempuran 4-5 jam tetap bertahan itu mahal senjata-senjata itu Alkim itu artinya yaitu kadar ya kadar kadar e, artinya harta yang perlu dipersiapkan seperti itu data juga segitu Walahu walahu sikon sikun syar'i bita'alluqi bitakwinil jamaah wasiasa asariyah al-muttaba'ah tidak eh, tidak rotiha Ya. Nah, kemudian juga harus ada persiapan uh, dalam dua hal yaitu satu yang berkaitan dengan syar'i yang berhubungan dengan pembentukan jamaah. Apa di situ? Sikon apa itu maksudnya? Ya, pembentukan. Pembentukan jamaah. Yaitu jelas yang sini itu takwin jamaah itu berbentukan. Jadi dua hal yang berkaitan dengan syar'i dan ini berhubungan dengan pembentukan jamaah dan siasa, strategi. Strategi itu juga harus dipelajari. Seorang mujahid itu yang nanti dalam perhadapan dengan musuh tahu bisa mengatur bagaimana langkah-langkah seperti itu. Nah, itu nanti yang alim yang khusus mengetahui tentang strategi. Tidak, ini kan nanti ada kan kapasitas-kapasitas yang untuk mengubarkan semangat perang ada, yang untuk memberikan taktik-taktik bertempur dan pembentukan jamaah. Ya. Apa ini? Ya, asyasa iya al-muttaba'ah fi idaroti'a wa koti aprodi'a. Ya, itu yang mengatur tentang masalah nanti manajemen ya ya administrasi dan yang berkaitan dengan orang perorangan itu juga harus di, di, di, dipahami nanti dalam jihad mengatur secara administrasi dan uh, apa namanya hubungan antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya itu kan ya kemudian di sini juga wasakun fardi ya ta'alat bi Bilpunun al-Askaria. Nah itu tuh hal yang berkaitan dengan orang perorangan ini nanti berkaitan dengan uh, seni ini kemiliteran. Itu nanti atur bagaimana antum ah, begini, latihan begini itu akan ada. Nah itu nanti akan dijalankan oleh yang ahlinya. Kalau anak nggak ahli yang soal begitu, anak nggak tahu. Nanti dikasihkan ustadz yang ahli soal ini yang pernah berperang kemana itu untuk mengatur seperti itu. Wa amal aidat al-imani bahwa i'dadun fi muhur ar Apa ini? ar apa ini? Al-muhur ar wa muhur al kaid Ya, jadi di sini idat im, al-idat imani persiapan iman yaitu idat yang berhubungan dengan tentang bagaimana ya bagaimana Kait itu wa ta'alat bi bisyai'ani itu. Hah? Tansi'ah. Ya, tansi'ah hadihil jamaah yaitu uh, uh, uh, artinya berhubungan dengan bagaimana ini berhubungan dengan kondisi atau keadaan jamaah. Keadaan jamaah ala usulin syar'iyatin mustaqimah wa kaifiyati i'dadil fardi al-mujahid imanan. Nah, itu nanti akan bisa menerapkan keimanan pada karena satu orang dengan orang lain tentu kapasitasnya hmm. akan berbeda-beda, tidak bisa disatukan, disamakan. Orang yang sudah tingkatnya demikian dimasukkan ke sini nggak bisa. Hmm. Harus ada nanti pengkelompokan-pengkelompokan sesuai dengan kadar iman yang telah dimiliki oleh pelakunya itu atas dasar syariat yang lurus ya dan bagaimana ya eh, eh, apa nama mempersiapkan seorang pribadi-pribadi mujahid mengenai iman mereka itu nanti yang berhubungan dengan iman nanti ada pengkelompokan-pengkelompokan ini yang sudah kuat dimasukkan sini ini yang nanti dengan keimanan ini dia bisa melakukan tugas yang katakan berat umpamanya untuk meledakkan ini kan gitu itu begitu. Jadi mereka itu ketika mau melakukan apa namanya bom site itu yang daftar itu ribuan itu. Ribuan bukan satu dua orang ribuan. Nah, tapi nanti di, di nomor urut mana yang sudah mampu susunan keimanan atau begitu. Nah, itu. Ayah iya, dipersiapkan nanti itu jadi penting. Hadihi risalah tatanawal asyakku syar'i minal i'dad al-madi wa qiston kabiron minal i'dad al imani. Nah ini eh, apa namanya masalah risalah ini ya risalah materi yang kita pelajari ini al umdah ini itu mengandung dua hal ya hal-hal yang berkaitan dengan syar'i berkaitan yaitu mengenai masalah i'dad madi yang mempunyai peran penting dalam dalam uh, i'dad imani itu. I'dad imani itu. Mana? Udah jam berapa? Udah malam kelihatannya ya. Mana pulpennya untuk yang akan datang nanti anak tahu pesannya. Udah jam berapa sekarang? Hah? Setengah sepuluh. sepuluh Tadi baru mau kondimas saja. Ya? Baru mau kondimas. Nanti lagi lah nanti di ini kan. nanti dipelajari ada bab bab ini setelah mukodimah ini ada lima bab ya lima bab yang pertama babul awal tadkiratun fil ikhlas wal ikhtisab ya bab mengenai, mengenai masalah keikhlasan dan ikhtisab ya yang semata-mata mengharap wajah Allah yang kedua hukmu tadrib al askari lil muslimin Hukum latihan militer bagi seorang muslim itu apa hukumnya? Ada wajib hukumnya, nggak boleh ini. Wajib latihan militer bagi seorang muslim itu wajib. Apalagi kita hidup di negara yang kafir, yang memang dituntut karena kalau nggak latihan seperti itu kita tidak akan bisa pernah melawan mereka. Kemudian yang ketiga al-imaroh mengenai masalah kepemimpinan. Kemudian yang keempat, wajibatul amir, kewajiban-kewajiban seorang amir. Dan yang kelima adalah wajibatul akdo, kewajiban-kewajiban seorang anggota. Nanti dijelaskan ini poin per poin. Ini kan di jat ini kan diwajibkan buku ini karena dalam rangka itu untuk membina membina persiapan-persiapan harus dipersiapkan kekuatan ini. Nah bahkan di sini dalam nanti dijelaskan ya untuk nanti itu untuk mendorong keberanian-keberanian kita. Yang dari Tegal mana? Ada datang nggak? Tegal. Yang tadi yang dari Tegal itu. Ya tadi siang ada yang dari Tegal. Yang tadi ingin kayak nggak Tegal, tak berbes anak nggak tahu. Yang ya, supaya berani melawan togut apa itu nanti di sini diterangkan dalam ilmunya itu. Salah satunya di sini dalam murobato Murobato itu artinya ronda. Murobato fisabilillah Abdul minal mujawir bimakah wal madinah wa betul Makdis. Jadi ronda, ya ronda saja menjaga keamanan kaum muslimin di waktu malam itu lebih baik ketimbang kita berada di Mekah dan di Madinah atau Makdis dengan terus berdoa itu lebih baik Murobito. Bahkan kata Abu Hurairah dia mengatakan la la'an urbito lailatan fi sabilillahi ahabbu ilayya min an uwafiqo lailatul qadar indar hajaril aswad saya lebih baik ronda satu malam dibandingkan saya eh, apa namanya mengharapkan agar saya mendapatkan Lailatul Qadar di Hajarul Aswad di Ka'bah itu. Jadi dia lebih lebih lebih suka untuk lakukan ronda daripada untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena pentingnya jihad itu. Tanpa jihad tidak ada apa-apa. ya, ada pertanyaan nggak dari ini mukodima perlu dibaca nggak? Ini ada dalam mukodimah ini ada disebutkan ada beberapa poin-poin. Bahkan latihan berjihad ini lebih abdol ketimbang mendekatkan diri kepada Allah dan lebih abdol dari semua sholat-sholat sunnah. Latihannya aja ada abdol. Makanya wajib kita ini persiapan. Ya silakan ya Pak. Sampai jam 11 ya? Oh. malam Malaman? Malaman hari. Katanya ke Kuningan. Iya.